bisa datang ke Mas ya, saya alhamdulillah kesehatan luar biasa yang ketiga diberi kesempatan panjang umur sehat tapi tidak sempat juga nggak bisa hadir di Mas sakit ya ada ada ada urusannya ada ini ada itu ada tamu ada datang ada nah, macam-macamnya sehingga tidak sempat dan ketika nikmat itu telah berkumpul pada kita ya panjang umur sehat dan sempat maka dari itu mari kita syukuri bersama dengan ekor syukur mengucapkan ini. Selamat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam beserta para kesetiaannya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah sampai kepada ayat surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ihdi tunjukkanlah ya Allah nah kepada kami as-siratal pada jalan al-mustaqimah yang lurus. Kalau diterjemahkan bebas menjadi tunjukkanlah kami kepada jalan yang yang lurus. Kalau al-jumbur pisau jumbur ulama kiroma tata silat itu dibacanya dengan short bukan dengan si. kalau di sini ada kata jumhur berarti ada ulama kiroat lain yang membacanya tidak dengan short tapi ternyata dibaca dengan si dua kuri'a as artinya kalau ada kita sholat di suatu tempat kemudian imamnya mengimaminya ketika baca ikhlas sirotol mustaqim itu pakai sin ya kita harus husnudon mungkin mengikut ulama yang pakai sin gitu ya tapi jumhur ulama menggunakan sholat bahkan ada yang kecil sekali eh, dalam istilah fikih disebut kaul dorif kaul dorif itu beda dengan hadis itu. Kalau hadis dohir itu kan diindikasikan hadis itu tidak dari Rasulullah. Tapi kalau kaul dohir itu suatu pendapat ulama yang dukungannya sejumlah ulama lain itu sedikit. Ya. Maka kebalikannya dari kaul dohir itu namanya muktamad atau jumhur. Itu muktamad atau jumhur. Jadi ada kaul yang kecil membacanya itu bukan dengan shot dan bukan dengan sin tapi dibaca dengan za Ihdinas sirokal mustati itu ada dalam ulama kiromal Qala al wahya lughatu bani Mudro wa bani kal lima takok dalam tanah Adal mas'ul tabaraka wa ta'ala nasibun Ayaki bagi su'al Imam Farouk mengatakan bahwa kata Rasulullah itu termasuk bahasanya Bani yang Bani Kalb yang dulu pernah dibahas dalam asan al Masul ya, memuji pada yang diminta yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah mengatakan Allah mengatakan Fanis bukali, Wanis bukali Abdi Wali Abdi Masalah di dalam Ihdina Siratul Mustaqim ini merupakan bagian yang kedua dari bagian Fatihah yang kata Allah dalam hadis kursi Fanis bukali, Wanis bukali Abdi Fatihah itu yang separuh untukku dan yang separuh untuknya untuknya itu berarti untuk yang membaca yang separuh untukku berarti untuk Allah dari Bismillahirrahmanirrahim atau dari Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai kepada iya karena butuh dan iya karena sekali itu untuk Allah kemudian mulai ini atau mustaqim baru itu adalah untuk kita, ya, untuk hamba. Karena sudah merupakan permintaan. Kalau Alhamdulillah, muji kepada Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim mengakui sifat Allah Maliki Yaudidin juga masih mengakui sifat Allah Kemudian kepada Ihdinas Suratul Mustaqim Ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus Berarti ini sudah untuk hamba Sehingga Allah mengatakan wali abdi ma bagi hambaku ya akan mendapatkan apa yang mereka minta nah yang diminta apa Dapat yang diminta ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus maka Allah akan memberikan jalan yang lurus pada hamba yang selalu meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal a'malul ahwalis sa'il dara mas'ulan thumma yas'a hajatahu wa hajata ikhwanihil mu'minin. Di sini adalah terkandung doa yang sangat sempurna. Kenapa? Orang yang berdoa tapi sebelumnya adalah mengakui kebesaran, mengakui keagungan, mengakui kehebatan dan yang diminta. Sebelum minta kan sudah alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha kasih sayang baik di dunia maupun di akhirat. Ar-Rahim yang Maha kasih sayang di akhirat. Maliki Yaumiddin yang merajai pada hari pembalasan Bapak sudah karena na'budu ya Allah aku hanya menyembah kepada Engkau wa karena sakit dan aku hanya minta pertolongan kepada Engkau setelah mengakui kesalahan itu baru minta ihdinas siratal mustaqim ini adalah merupakan doa yang sangat agung yang sangat sempurna yang kedua setelah mengakui kebesaran yang diminta, mereka kemudian meminta bukan hanya untuk keperluan dirinya, tapi meminta juga untuk keperluan saudaranya, sehingga tidak menggunakan kata ihdini atau mustaqim, tapi ihdina. Ya, yang sudah sering ngaji bahasa bisa ni dan na itu berbeda. Kan Kalau ni itu hanya untuk kita Nah, artinya untuk kita Ihdina Ya Allah, tunjukkanlah kita Tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus berarti kami itu ya untuk saya istri saya, anak saya keluarga saya, keluarga saya, teman saya begitu semuanya kita bahkan bisa jadi di jalannya ini berkandung teman-teman yang belum menempuh jalan yang lurus atau teman-teman yang di luar agama kita doakan ketika masih hidup saya juga punya tetangga yang belum muslim ya Allah tunjukkan aku dalam jalan yang lurus sekarang itu nyangkut yang sangat panjang sekali ya itu ya selalu hajat wah hajatahu wa hajata ikhwanihi al ya meminta untuk hajat dirinya dan hajat saudara-saudaranya Ihdinas siratal mustaqim li'annahu anjahu lil hajar wa anjahu lil ijabah. as mustaqim kita minta kepada Allah pada jalan yang lurus adalah anjamul hajat itu adalah suatu hajat yang anjat yang menyelamatkan hajatnya dan pasti untuk dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan yang sangat besar, permintaan yang sangat yang sangat agung. Walihada arsadallahu ilaihi li'anahu al-akmal. Maka kemudian Allah memberikan petunjuk kepada hamba yang meminta itu karena itu adalah merupakan doa yang paling sempurna. Waqad yaqulu as'al bi ikhlali dan halis salir wa dan dan permintaan itu ya permintaan itu eh, lebih ikhbar an halis Allah memberikan berita memberikan kabar memberikan informasi kepada tingkah atau keadaan orang yang meminta seperti halnya uh, Nabi Musa ya, berdoa Rabbi ini lama anzal Angkum silat ilaiya min khairin fakir, Ya Allah Sesungguhnya aku adalah Yang diturunkan kepadaku Min khairin fakir Dari kebaikan yang sedikit dari aku Dan juga kadang-kadang uh, Memberikan sifat pada yang diminta Seperti permintaan Nabi Yunus ya La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minal zalimin tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah Maha suci Engkau dan aku adalah orang yang zalim. Nah, di sini doa-doa yang selalu menyebut keagungan Allah, doa yang didahului dengan memuji kepada Allah, doa yang didahului dengan mengakui sifat-sifat kesempurnaan Allah adalah merupakan doa yang sangat agung dan sangat sempurna apalagi kemudian mengakui atas kekurangan diri sendiri. Kemudian ihdina dari kata hada yahdi ya hada yahdi hadiah, bahwa hadir dan ihdi tunjukkanlah kami tunjukkan apa itu uh, hada yahdi dalam masdarnya kadang-kadang berbentuk hidayah al hidayah karena al irsah wa taufiq Yang dimaksud hidayah di sini ya Allah, tunjuk anak kami kata-kata anak, yaitu petunjuk supaya diberi petunjuk yang dimaksud adalah al irsah wa taufiq Pemberian jalan yang benar dari Allah dan pertolongan dari Allah. Yang ini hak prerogatif bagi Allah taklitan dari Allah. Wa qad hidayah nafsiha. Akan ada hidayah itu disebutkan sendiri. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina. Tapi kadang-kadang hidayah itu bersifat umum dalam Al-Quran itu. Tidak selamanya hidayah itu ke dalam jalan yang benar. Jadi hidayah itu kan artinya petunjuk kalau kita mau ke tempat maksiat kemudian nggak tahu tempatnya kan nanya orang mak yang ada danutan itu sebelah mana oh sebelah situ weh nanti maju terus mentok pertigaan belok kanan namanya kan hidayah juga petunjuk kan begitu dan itu diakui dalam Al-Quran wahadainahu anak najdai kata Allah kadang-kadang memberikan dua petunjuk yang dimaksud adalah al khair syar kalau dimaknai secara bahasa jadi makanya ihdina digabung dengan asyiratul mustaqim tunjukkanlah ya Allah kepada kami ke dalam jalan yang lurus bukan ditunjukkan kepada jalan yang bengkok karena bisa jadi yang namanya petunjuk itu Artinya sih kalau orang yang namanya ya Allah tujuan aku berikan aku hidayah itu kalau orang ya benar gitu. Tapi bisa saja yang namanya hidayah karena Allah kan juga mengakui seperti itu. nasi nasdain Aku berikan hidayah petunjuk orang juga jalan. Nah ini tetapi lebih diartikan pada Allah menjelaskan ya dua jalan baik jalan yang baik maupun jalan yang yang jelek bahkan kadang-kadang kadang-kadang itu uh, khusus kata-kata hidayah itu kepada jalan yang jelek ada dalam Al-Quran fadhuhum ila syiratil jahim kan begitu fadhuhum maka tunjukkanlah mereka ila suratil jahim kepada jalan yang menuju ke neraka jadi Nah, ini berupa petunjuk tapi itu loh jalan yang terjadi di situ. Jangan kamu ikuti <laughs> gitu ya. Tapi dengan kata fahduhum. Nah, eh, ini dimana al-irsyad wadalah menunjukkan dan memberikan jalan. Wa kadzalika qauluhu wa karatah di ila dan sesungguhnya engkau Muhammad latahdi nescaya kamu adalah seorang pemberi petunjuk ila siratil mustaqim kepada jalannya lurus. Berarti kalau di sini maksudnya adalah hidayah irsa, bukan taufik. Hidayah ir irsa. Rasulullah inna ma'ana mudafir dan para ulama memberikan eh, petunjuk jalan ini ini ini irsa. Kemudian sisanya adalah Allah yang akan memberikan saya taufik. Iya, Abu boleh, Abu lahat, Abu jahat itu diberi hidayah irsa terus oleh Rasulullah, tapi Allah belum atau tidak berkenan untuk memberikan hidayah taufik. Maka ya tidak mendapat hidayah taufik. Asia, istri Firaun bahkan setiap harinya tidak mendapat budaya irsa karena hidup di kalangan kerajaan yang benar ukuran tapi Allah berkehendak untuk memberikan hidayah taufik manusia mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah yahdi man yasha wa yudhillu Allah memberikan petunjuk dan yang dikehendaki oleh Allah dan juga memberikan uh, eh, yudil menyesatkan bagi yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Nah, kita selalu berdoa, katanya setiap hari kita minimal kita sirat sakit itu 17 kali benar. Kalau relatifnya melakukan yang mengangkat saja Berarti jika silahkan ustaz bisa semalam berapa kali? Yang wajib ditambah proaktif yang akan berapa kali dan sekolah? Semua itu mah ya, oh, banyak Rolatek yang akan itu sehari semalam 10 rekaan Berarti kalau 10 rekaan ya 10 kali ya begitu berarti 17 kalau yang wajib kan sehari semalam 17 rakaat berarti 17 kali ditambah 10 kali 27 kali itu minimal atau yang akarnya mengambil yang 12 karena kalau yang mengambil 12 berarti dia duhur 4 dia duhur 2 4 2 Badiah mengambil 2 Badiah isap 2 kopria subur dua tetapi tapi kalau yang mengambil kopria subur dua biasanya dua yang maghrib dua yang dua kopria subur dua berarti hanya sepuluh itu mana? Nah, belum lagi kalau kita yang berkoyru akan setelah subur, ada dua lagi sebelum asar ada empat atau dua sebelum maghrib ada dua sebelum isya ada dua selalu minta kepada Allah ihdina sirotol mustaqim belum yang dibaca di luar sholat karena apa tadi Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang diminta walilaktima saat bagi hamba apa yang diminta dan kemudian dosa beda jadi Allah ngaku waktu kita mengajukan proposal saja kalau nggak sungguh-sungguh itu sangat malu ya bukan benar ya ah jadi ngajukan proposal diajak kita baru kita ditakoki kira dipilih orang ber, nggak di ACC ditumpuk gitu tapi kalau proaktif ngebel gimana mas sudah dipelajari gimana mas sudah di ACC rasa kan pertimbangan serius sih 3 cc. Begitu juga minta kepada Allah itu Allah karena tahu hatinya sungguhan rendah. Ada lesannya ini mengucapkan ihdinas siratal mustaqim tapi kan hatinya mengucap yang lain ya. Ihdinas siratal mustaqim di sholat sesuai dengan kampung-kampung ya setelah bergawe setelah ngomong gitu itu sehingga harus sesuai sinkron Tadi yang namanya hidayah. Kemudian wa amma syirato wa amma asyirato al mustaqimah kalau dibaca apa adanya dengan susunan ya harusnya wa amma syirato al mustaqim bukan jadi ada tapi bisa dibaca wa amma syirato al mustaqimah berarti menjadi mahal ya Maknanya ya. Ajaran yang dimaksud dengan asyirot al mustaqim apa itu syirat? Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan Azman al-ummah sepakat para ulama mengatakan ala anasyirata al-mustaqimah huwa at-tariqul waqi al mustaqim adalah jalan yang jelas at-tariqu al wadi jalan yang jelas alladzi la jajah yang tidak bengkokan Jadi lurus benar tidak ada belok belok Kalau rel kereta api saja kan masih belok-belok, masih belok-belok. Jalan tol pakai tol Semarang, bilangnya banyak gitu ya. Tapi kalau silakan mustaqim itu benar-benar lurus, lurus. Orang ikwijajati tidak ada belokan sama sekali. Walau diberi qaul amal kemudian dipinjam oleh oleh orang Arab bahasa syirat itu adalah jalan yang dimaksud adalah setiap ucapan setiap amalan ya setiap ucapan dan setiap amalan bahwa masbut istiqomah dan disifati ucapan dan amalan itu yang istiqomah orang ijaz yang tidak ada bingkuan sama sekali ya tidak ada yang yang bengkok itu. Nah, kemudian Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hasan bin Arafah dari Yahya bin Yaman dari Hamzah Hazian dari Sa'id dari Ibnu Muhtar Al-Qaqi dari Ibnu Abdul Haris Al-Anwar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda As-siratul mustaqimu Huwa Allah. Siratul mustaqim itu yang dimaksud adalah Al-Quran Maka Ihdina as-siratul al-mustaqim Tunjukkanlah aku ya Allah Tunjukkanlah kami ya Allah Ke dalam jalan yang lurus maksudnya ke jalan-jalan mengikuti Al-Quran itu jadi kalau kita mau tafsirnya nanti terus seperti ya Allah nasihatul mustaqim juga ke jalan-jalan Al-Quran bukan jalan yang lain karena Al-Quran itu yang paling lurus Al-Quran yang lurus ya. tidak berbelok-belok tidak ada belokannya sama sekali begitu juga yang dilakukan oleh Ibnu Jalil hadis Hajar bin Hubaid di dalam keutamaan dengan Al-Quran bahwa Rasulullah SAW bersabda wa huwa hablullah al-matin wa huwa adzikrul hakim wa huwa as-siratul mustaqim Quran itu kata Rasulullah hablullah tali Allah ya tali Allah yang yang lurus, yang kuat. Adikul hakim ya dan merupakan pengingat yang sangat bijaksana. Wa huwa siratal mustaqim dan Al-Qur'an adalah merupakan siratul mustaqim, jalan yang lurus. Sehingga dalam dua hadis ini menunjukkan bahwa as al-mustaqimah adalah al Betapa indahnya ketika seseorang mendapatkan jalan yang lurus yaitu mengikuti pada Al-Quran. Rasulullah sendiri ketika ada sahabat menanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, akhlak guru, Al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Dan itu tidak dimonopoli oleh Rasulullah sendiri, tapi umat-umatnya pun dikehendaki, diperbolehkan untuk menjadi orang yang berakhlak mulia, berakhlak sesuai Al-Quran dengan berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kalau Imam As-Sawi meriwayatkan dari Mansur, dari Abi Wakil, dari Abdillah mengatakan as-siratal mustaqim kitabullah wa qila islam. Siratal mustaqim itu adalah kitab Allah dan di dalamnya adalah dibimbing oleh Islam. Islam artinya bahwa kalau ada orang ingin menggunakan Al-Quran sesuai dengan kebutuhannya aja kemudian dia tidak beragama Islam ya tidak mendapat petunjuk yang lurus tidak mendapatkan silatul mustaqim karena silatul mustaqim adalah Al-Quran kemudian dua Al-Islam Al-Quran sebagai petunjuk jalannya kemudian kita belajar di dalam agama Islam Imam Doha meriwayatkan dari Ibnu Abbas Qol, Qala Jibril Muhammad alaihi assalam Jibril pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kul ya Muhammad ihdinas al mustaqim Muhammad ucapkanlah ihdinas siratal mustaqim yaqul al-inna at-tariqa al-hadi wa huwa dinullah alladhi la ijaza fihi ternyata ihdinas siratal mustaqim Kemudian Rasul mengatakan al-hidna at-tariqa al-hadi Ya Allah berilah kefahaman kepada kami tentang jalan Jadi as-sirat mustaqim adalah kefahaman seseorang tentang jalan, kepahaman seseorang tentang petunjuk Allah yang jalan dan petunjuk itu adalah melalui agama Allah yaitu agama Islam la ikwijaja fi yang tidak ada kebingungan di dalamnya jadi bahwa siratul mustaqim adalah agama Islam yang agama Islam itu adalah bersumber dari Al-Quran. Imam Maimun bin Mahrod dari Ibnu Abbas mengatakan di dalam uh, firman Allah Surah Al mustaqim beliau mengatakan laka al-islam. Al mustaqim adalah Islam. Banyak riwayat-riwayat lain yang selalu menunjukkan bahwa al mustaqim adalah al-Islam. Buat al-Islam. Allah satu mimma sama di bawah ma'ar. Bahkan dalam nilai yang lain yang dari Abdullah bin Muhammad bin Akhir mengatakan dia adalah Islam. Yang Islam itu lebih luas mimma sama di bawah ma'ar dibanding dari antara langit dan bumi. Maka Islam lebih luas. Siratal mustaqim lebih luas. Dalam riwayat yang dari uh, Ibnul Hanafiyah mengatakan ihdinas siratal mustaqim qala huwa dinullah alladhi la yaqbalu minal ibadi ghairah. Siratal mustaqim adalah selain yang berpegang teguh dengan agama Islam. Maka asyirat al-mustaqim adalah Islam. Sehingga kalau kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami dalam jalan yang lurus, artinya tunjukkanlah kami untuk mengamalkan Islam ini dengan benar sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada hadis yang agak panjang menceritakan tentang silatul mustaqim ini yaitu hadis yang dari Hasan bin uh, Suwar Abdul Ala dari Laes Sa'id an Muawiyah bin Soleh dari Abdurrahman bin Jubair bahkan dari Nawas bin Sam'an dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Dorobohu masalan siroton mustaqiman Allah membuat perpisahan songkok tentang sirat mustaqim jalan yang lurus asirat al mustaqim atau sirat mustaqiman jalan yang lurus wa ala jamba wa ala jamba sirat surah yang apa namanya uh, menggambarkan jalan yang lurus terus di kanan kiri jalan itu ada dinding ya jadi menggambarkan jalan lurus kemudian kata Rasulullah kanan kiri itu ada dinding yang tinggi dindingnya itu tinggi kemudian fihi mana abwabun mufatihatun fihi abwabun mufattihatun di kanan kiri jibril itu selalu ada pintu yang terbuka jadi ini jalan lurus kayak rel kereta api itu kan kanan kiri dipagari <laughs> ya gitu ya tapi terus ada pintu pintu pintu pintu gitu wa sutur murhab di jalan di jalan pintu-pintu itu ada tabir-tabir yang menutupi tapi tipis jadi jalan lurus, di sini ada dinding tinggi, tapi selalu ada pintu, pintu, pintu, pintu, pintu, pintu itu banyak, tapi pintu itu ditabir, di apa ya, disatir atau dikasih apa, keber, apa itu, tutup, tipis, mudah orang masuk mudah kalau pintu itu. Wa asyraf asyirat wa sirat dan akan tetapi pintu masuk jalan itu pintu utama ada seseorang yang menyeru, mengajak dan selalu mengatakan ayuhanas udhulu asyirat jami'an wala takwaju hei sekalian manusia masuklah ke pintu utama itu dan ikuti terus jalan itu yang lurus ikuti terus jangan belok jangan belok sedikit pun jadi ada yang selalu menyeru ayo terus masuk jangan belok sedikit pun. Kalau bahasa sekarang masih ngabak nih, nyumplit kan masih ngapa nih, ya. Diabak cuma ngiri malah nanah, orang ya. Nah itu, ada jalan itu sejalan seperti itu. Wadah Wadamin yadko min fawqis dan juga ada seorang yang ada di atas jalan di atas juga ada ada itu jadi di pintu masuknya yang saya oh, terus itu tapi di setiap atas jalan terus itu juga ada orang yang menyeru terus mengajak terus itu mengajak Fadilah al-damin sang ayat fahasai amin nikal Karena kalau kamu membuka itu, kamu masuk, kamu masih celaka. Ini jalan yang lurus itu harusnya digambarkan seperti ini. Nah, setelah seperti itu baru dijelaskan oleh Rasulullah dalam selanjutnya. Apa itu maksudnya itu gambaran apa? Kata Rasulullah, Fasirot al Islam. Jalan yang lurus itu adalah agama is Islam. Lurus, Islam itu lurus. Terus wasurat hududullah pagar pagar kanan kiri yang yang tinggi ini adalah batasan-batasan Allah hak-hak Allah ya batasan-batasan Allah atau apa ya ya hukum-hukum Allah dipagar gitu yang sini haram yang sini halal gitu kan ya dipagar ada pagar hududullah akhirnya tipis itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu orang Jawa itu sering dikit-dikit ada pintu, dikit-dikit ada pintu. Maka sebetulnya siapapun ya orang yang mau melakukan melanggar larangan Allah itu tetap di jalan nanti itu gak enak. Orang yang melakukan hal yang dilarang Allah itu tetap gak enak, gak enak karena tidak sesuai dengan fitrah. gak enak dilihat teman, gak enak dilihat tetangga, gak enak dilihat keluarga, begitu. Sehingga kalau melakukan sesuatu kan jangan jangan umpet Jadi kalau kita melakukan sesuatu harus umpet-umpet dan tidak ingin dilihat oleh orang lain, itu diindikasikan perilakunya itu adalah tidak benar kan itu. <coughs> tidak baik. Karena di dalam hati seorang muslim <coughs> oleh Allah ditanami nasihat dari Allah. Kata Rasulullah tadi hati setiap muslim. Jadi jalan yang lurus tadi adalah Islam. Ya. Terus jalan yang menyeru di atas pintu itu adalah Al-Qur'an. Pagar itu adalah batasan-batasan yang dibatasi oleh Allah dan pintu-pintu yang banyak itu adalah larangan Allah, larangan Allah. Kemudian yang eh, menasihati di atas pintu sepanjang pintu itu adalah nasihat Allah yang ditanam di dalam hatinya setiap muslim. Tapi yang menjadi catatan bahwa eh, pintu-pintu e, tadi itu takdirnya tipis, ya pembatas itu tipis, jadi mudah disenggol itu sudah bisa terbuka. Ya memang seperti itu. Maka kalau kita mau urus ya urus jangan jangan belok-belok. Maka setiap hari kita berdoa ihdinas siratal mustaqim tunjukkanlah aku ke dalam jalan yang lurus tunjukkanlah kami ke dalam jalan jalan yang lurus ini juga yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hatim Ibu Jarir dari Laih dan Sakit itu mengatakan seperti itu kemudian Imam Mujahid mengatakan ihdinas siratal mustaqim nah, qol al-haq wa saling melengkapi dan tidak ada bertentangan antara satu dengan yang lain. Dan juga ada riwayat lain yang dari uh, eh, Hamzah bin Mubiro dari Asim uh, mengatakan tentang ihdinas siratul mustaqim. Mereka mengatakan pola huwa nabiyyu sallallahu Ini juga tidak menyenangkan karena Nabi adalah pemberi uh, pemberi daya irsyad. Nabi adalah pemberi pelajaran kepada kita tentang benar itu. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa siratul mustaqim adalah uh, Nabi dan sahabatnya juga tidak bertentangan dengan eh, penjelasan-penjelasan yang telah lewat tadi. Imam Asim juga mengatakan Kola Sadiq Abdul Aliyah sahihah. Semua eh, penjelasan-penjelasan yang lewat adalah sahihah. Wahia mutalazimatun dan itu harus ada saling melengkapi. Fa'inna man kita baru Islam coba kalau kita urut siapa yang mengikut kepada Islam faqad ittaba'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikut Islam supaya benar ya harus mengikut Nabi. Kalau mengatakan mengikut Islam mau nggak mengikut Nabi ya ya nggak benar. Abu Bakar, Umar, dan yang lain. Begitu juga Fatok, Ibtara kalau sudah mengikut Islam, mengikut Al-Quran, mengikut Nabi, mengikut sahabat, Fatot Ibtara al Berarti mereka telah mengikuti kebenaran. Maka kalau sudah Mustaqim dikatakan Islam, Al-Quran, Nabi, para sahabat, iya karena memang urutannya seperti itu. Wa ittabal Islam. Kalau dibalik orang yang mengikuti kebenaran mesti ikut Islam. Wa ittabal Islam Fakat kita Al-Qur'an. Orang yang mengikut Islam yang mengikut Al-Qur'an, tidak tidak yang lain. Faqad ittabal Al-Qur'an wah kita kitabullah wa habluhu al mati Dan Al-Qur'an yang diikuti adalah kitab Allah, tali Allah yang lurus, yang kuat. Wa huwa siratal mustaqim dan dia adalah menjadi jalan yang lurus sehingga fakulluha sohihatun yusuf dikubang bakabdon pendapat antara satu dengan yang lain itu benar semua dan antara satu dengan yang lain saling melengkapi dan saling menguatkan itu dari yang mengatakan Islam yang mengatakan Al-Quran yang mengatakan Nabi yang mengatakan kebenaran semuanya adalah saling melengkapi antara satu yang dengan yang lain. Ya, persilakan kalau ada pertanyaan dalam ayat yang enam. Nah, insya Allah satu kali pertemuan nanti selesai sudah tahu fatihah <laughs> sudah tahu fatihah Nanti kalau kita orang kita lama, mau Al-Fatihah saja lama. Ya, persilakan kalau ada pertanyaan dan nanti setelah istirahat sholat besok diteruskan latihan jenazah. Semoga bermanfaat. Silakan. Miknya itu ada yang mau tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberinya. Tadi dijelaskan bahwa jalan yang lurus dan benar itu berpegangan pada Al-Quran ya, Ustaz ya. Kemudian banyak di antara kita yang tidak paham terhadap bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab tentunya mereka menggunakan tafsirnya nah dari tafsir-tafsir itu tidak semuanya sama karena ditulis oleh beberapa penulis yang berbeda. Bagaimana ini Pak Ustaz? Kira-kira pendapatnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Quran itu beda dengan Injil. Buat saya sebelum sampai ke Injil itu ada Injil versi Malaysia, ya bahasa Malaysia. Injil yang di Inggris, ya bahasa Inggris. Yang di Indonesia, bahasa Indonesia mungkin yang Injilnya orang Sunda ya bahasa Sunda mungkin begitu ya. Sehingga ketika disinkronkan antara Injil satu dengan Injil yang lain itu tidak sinkron beda dengan Al-Quran mau diterjemahkan ke dalam bahasa apa saja persilahkan tapi teks aslinya harus ikut maka kita belum pernah mendapatkan terjemahan Al-Quran secara teks aslinya kan itu tidak ada terjemah prompt itu tidak kan ada karena tidak boleh menerjemahkan Al-Quran tanpa menuliskan teks aslinya itu tidak boleh karena terindikasi nanti ada kesalahan yang tidak bisa dilihat sehingga kalau ada teks aslinya ketika ada terjemahan itu menyimpan maka mudah untuk dibenahi yang pertama yang kedua Allah sudah berjanji inna nazaran mikro wa inna sesungguhnya akulah yang akan yang menurunkan Al-Qur'an dan akulah yang akan menjaganya ya memang orang-orang yang berusaha menerjemahkan Al-Quran dengan, dengan disimpangan itu tidak sedikit akan tetapi segera terungkap permasalahan itu ya segera terungkap karena Allah yang menjaganya maka kalau orang itu benar-benar dengan terjemahan Al-Quran itu kemudian dibaca dan dipahami toh kalau ada perbedaan pendapat masih dalam satu bingkai yang benar tidak mungkin kemudian eh, melenceng jauh itu nggak mungkin karena antara terjemahan satu dengan terjemahan yang lain itu apabila ada perbedaan kan perbedaan yang sifatnya plural sehingga ketika ada orang menerjemahkan dengan terjemahan yang menyimpang misalnya kata eh, apa namanya tentang Islam itu ya tentang bahwa eh, inna dina indallah Islam diterjemahkan dengan sesungguhnya aturan yang benar menurut awal adalah Islam itu pun langsung terkuat sehingga terus banyak yang benar ah terjemah itu salah itu baru terjemah itu salah yang benar adalah sesungguhnya agama yang benar menurut Allah adalah Islam bukan aturan yang benar aturannya menurut siapa gitu ya nah, itu adalah Islam itu jadi terjemah dimanapun, insya Allah dijaga oleh Allah. Kalau ada yang menyimpang, segera akan terbuat. Sehingga dengan membaca terjemahannya itu, apabila kita uh, memang tidak tahu bahasa Arab, insya Allah, uh, insya Allah benar. Tapi yang tidak kalah pentingnya tidak hanya membaca sendiri, karena kadang-kadang membaca sendiri itu uh, kalau tidak meminta uh, fatwa, mungkin petunjuk kepada ulama yang ahli dan bidangnya bisa saja dalam hal-hal tertentu bisa keliru dalam memahami uh, tersebut atau memahami terjemahan tersebut. Jadi ya intinya kita tetap selalu mencari ilmu ya, mencari ilmu karena hidup itu hanya taklimul taklim belajar dan mengajar. Dari sejak kita lahir sampai kita menjelang mati hanya belajar dan mengajar kalau kita sudah betul-betul belajar membaca terjemahan Al-Quran semaksimal mungkin untuk mengikuti yang benar, eh ternyata keliru yang tidak kita sadari, maka Allah memberikan ampunan insya Allah. Wallahu a'lam. Begitu Pak? Ada lagi? Cukup atau yang terang ya yeah. Ustaz terima kasih sekali. Eh, contoh dalam Al-Quran adalah contoh yang terbaik dalam berdoa. Contohnya mau berdoa itu Nasirul Mustaqim dengan diawali baca Ar-Rahman. Nah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya Kemudian yang menjadi letak pertanyaan Apakah menjadikan dasar bulan ketika orang mau berdoa Selalu diawali dengan membaca Fatihah Ditutup dengan membaca Al-Fatihah Yuk kita sebelum berdoa baca umur kita dulu al-fatihah gitu setelah selesai kita dulu dengan alfa fatihah gitu ya bagus <laughs> sekali pertanyaan <laughs> ya jadi gini ya jadi teknis dalam melakukan sesuatu hal itu harus ada contoh tadi di nasi atau dan itu serap oh kita mengikuti Al-Quran Al-Quran itu Islam Islam itu Nabi Nabi itu juga para sahabatnya, itu pun hak, itu ada aplikasi yang pernah ditata sedemikian rupa oleh Islam itu sendiri. Sehingga di dalam melakukan teknis e, doa atau ibadah atau yang lain, itu harus selalu ada petunjuk. Harus ada petunjuk. Karena ini Eh, Fatihah ini di Rasul Mustaqim ini adalah dipahami oleh Rasulullah dan yakin yang paling paham adalah Rasulullah. Kemudian setelah itu dipahami oleh sahabat dan paham sahabat adalah yang paling paham daripada sesudahnya. Terus, terus, terus. Kemudian mereka tidak mempraktekkan ketika berdoa itu diawali dengan membaca Fatihah, kemudian ditutup dengan menggunakan membaca Al-Fatihah. Menunjukkan dalam berdoa itu yang baca perintahnya kan dimulai dengan membaca sholawat ditutup juga dengan sholawat dan alhamdulillah. Sehingga kalau kita mau berdoa, doa tidur, pokoknya bagus itu dimulai dengan Allahumma sholli ala Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ya, ahya, Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh, karena banyak contoh yang eh, mencontohkan seperti itu. Tapi dengan diawali Fatihah dan ditutup dengan eh, dengan Al-Fatihah itu tidak ada contoh baik dari kalangan sahabat, tabiin maupun dari kalangan Imam Madzhab yang mencontohkan seperti itu. Maka dari itu yang menjelang kebenaran insya Allah yang tidak seperti itu. Tapi kalau memang mereka itu menyakiti seperti itu dan mungkin mereka tahunya itu seperti itu ya, kalau ya. Tapi insya Allah tidak ada sumber yang jelas mengenai tentang bahwa berdoa diawali dengan membaca Fatihah, kemudian ditutup dengan membaca Al-Fatihah. Begitu Ustaz. Pak Burhan ada pertanyaan? <laughs> Kalau nggak ada, mungkin cukup karena setelah sholat isra dan minum secukupnya. <laughs> Kemudian kita latihan, ya. Latihan ini suatu latihan yang mungkin di antara kita eh, yang mengatakan aku tak carry lewat, aku tak <laughs> Tapi juga nggak ngerti gitu ya, semua harus latihan, harus dilatih. Kenapa? Karena ini suatu kebutuhan urgent. Ya, kadang-kadang ada pengalaman itu dengan aturan juga tidak di juga ya, yang menurut saya itu teman yang ada di Sawogali, temannya Pak Burhan, temannya Pak Edi ya, ketika mereka sama-sama kumat berteman dengan nakra dan dengan sisuna saling pasien itu dua orang ini kalau saya mati dulu besok saya dijawab dengan sangat senang ya oh iya begitu semua kalau saya dulu ya iya begitu tapi hanya terhenti pada janji lah kenapa? karena dia juga tidak latihan ketika berpendapat apa yang temannya itu meninggal temannya yang merasa jiwa itu bingung kan itu kenapa? ini dia ternyata orang oh, saya kok saya aku terus dia ini karena tahu ilmunya tapi semangat dalam mengamalkan sunnah akhirnya saya baru di rumahnya nanti-nanti bel Ustaz, teman saya meninggal kita ini, ini, ini, ini ya Jangan datang ya, gak jatih, saya datang bersama. <laughs> Akhirnya saya datang terus sekaligus ngajari pada saat itu ya Mulai dari memandikan, mulai nyokot pakaiannya Karena dia masih ada di kamar Sampai mengapani, sampai kepada memandikan Nah ini artinya kita sebetulnya setiap ayam. sebelum Artinya kita yang kata Al bilang tadi yang menukil dari perkataan Bukhari ya al ilmu qabla al qaul wal amal. Kita sudah punya ilmunya sudah siap-siap kita ketika kan ayat tadi kan tinggal panggil saja oh ya tiba-tiba aja panggil kan ya kalau timnya ada puluh yang berangkat lima saja sudah cukup oh, kan begitu bicara harus puluh berangkat semua kan begitu masa dua puluh kalangan semua kan. <laughs> kan begitu ya nah insya Allah ini nanti istirahat secukupnya akan kita latihan ya untuk pengajian tafsirnya cukup di sini semoga bermanfaat apabila ada salah semoga Allah mengampuni dan itu ada bukan kesengajaan tapi karena kekurangan ilmu saya akhirlah subhanallah wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh